وشر الأمور محدثاتها bidah, كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Setelah kita menyebutkan apa yang beliau sebutkan tentang <coughs> Alhamdulillah <coughs> tiga perkara yang akan ditanya nanti pada alam kubur di alam kubur itu mengenal Allah demikian juga mengenal agamanya dengan dalil-dalil yang mengenal agama ditanya tentang man rabbuk siapa Allah kemudian wa madinuk apa agamamu kemudian man nabiyuk demikian juga siapa Nabiuk dan disebutkan di dalam buku ini Ya, beliau akan menyusun tentang tiga perkara tersebut di dalam bahasan masing-masing. Yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang membahasnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di situ tauhid rububiyah bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita, memberikan rezeki, demikian juga mengatur alam semesta. Demikian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadai ini tauhid uluhiyah kemudian tauhid asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwa Allah yang menciptakan alam semesta berkat rezeki mengatur ya mengatur alam semesta maka ini semua adalah yang berhak untuk diibadai sebagaimana beliau sebutkan Ucapan Ibnu Katsir rahimahullah al-khaliqu li al asya wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua maka dia yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu ibadah tidak boleh kemudian dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh kepada kesyirikan. Suatu perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyampaikan itu, maka beliau masuk kepada jenis-jenis ibadah. Ya, demikian. Ini mutalaziman terjadi kelazimannya, konsekuensi. Kalau ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah yang menciptakan maka itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian disebutkan macam-macam ibadah. <clears throat> Dan kita sudah membahas pada pertemuan telah lewat di antara macam atau bentuk ibadah ya, yaitu adalah Islam, iman, demikian juga ihsan. Kemudian juga kita sudah panjang lebar membahas tentang doa. Termasuk bentuk ibadah berikutnya yaitu doa. Kemudian khauf ini takut. Demikian juga roja harapan yang kita sedang membahas sekarang ini. Ada pertemuan terlewat sebutkan bahwa khauf di situ ada beberapa macam. Ada khauf ini takut yang itu tabii. Secara tabiat seseorang mempunyai maka seperti ini tidak mengapa. Seperti takut kepada binatang buas. Demikian juga binatang-binatang yang membahayakan atau bahkan disebutkan juga takut dari orang yang benar-benar memberikan bahaya akan memukul, yang memukul umpamanya atau bahkan mungkin membunuh. Maka seperti ini adalah boleh. Tetapi kalau kemudian rasa takut itu membawa kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini takut tobi ini tadi membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram. Ya, seperti takut dari binatang buas semuanya. Terbawa pada diri dia perasaan itu sampai meninggalkan sholat berjamaah umpamanya. Ya, maka ini tidak boleh. Hal-hal yang seperti ini yang berlebihan seperti ini tidak boleh. Kemudian di situ ada khauf seperti khauf yang diserahkan beliau ini khauf usir. Ini Syekh Utsaimin boleh menyebutkan ya dengan istilah khauf sir, khauf sir ini Rasa takut yang tersembunyi. Ini seperti takut kepada jin. Demikian juga takut kepada roh mungkin dari orang yang sudah meninggal. Roh orang yang sudah meninggal memang dalam kuburan. Ya, maka seperti ini termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Ini takut-takut yang demikian yang kemudian jauh yang membawa kepada uh, meninggalkan meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah termasuk kesyirikan. Kalau kemudian membawa kepada yang meyakini bahwa yang memberikan manfaat ataupun bahaya itu adalah jin atau setan tersebut, maka ini bisa terjatuh pada syirik akbar. Walaupun juga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di beberapa tempat beliau mengatakan kalau kemudian takut kepada jin ya seperti memang seorang lewat di tempat mahjuroh satu satu tempat yang dia itu tidak dihuni orang lagi ya tidak dihuni orang lagi dan biasanya jin ada di tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat yang jarang orang ya menghuninya atau jarang orang melewati seperti ini ya tidak membawa sampai kemudian ya ini mem tidak membawa kepada kemudian dia meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau kemudian sampai membawa kepada meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala maka harus diperbaiki akidah dia, keyakinan dia. Paham? Ini seorang kadang demikian melewati soal tempat ya yang sudah tidak dihuni orang umpamanya lama tidak dihuni kemudian dia takut kepada jin ataupun ya makhluk-makhluk yang ada di situ sampai kemudian ya dia melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada ya, ini jin yang ada di situ ya maka ini adalah suatu yang diharamkan ya demikian <clears throat> kemudian kita teruskan Berikutnya kita masih dalam bahasan tawakul. Kemarin sudah kita sebutkan qala Allah taala wa dalilu tawakul dan dalil dari tawakal. Qalu ta'ala, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kalian apabila kalian orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi dia. Dan tawakal itu al-i'timad alaih. Ini bersandar kepadanya. Tawakal kepada Allah berarti al-i'timad 'ala Allah taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala kifayatan. yani di dalam memenuhi keperluan dia. Wa hasban demikian juga perkara-perkara dia, bijal bil manafi' di dalam mendapatkan manfaat-manfaat pada wadafil motor demikian juga menolak bahaya-bahaya ya demikian jadi namanya tawakal itu bersandar tawakal kepada Allah itu bersandar dalam ungkapan yang lain yaitu sidqu itimat qalb ala Allah jujurnya bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal pemenuhan demikian juga ya urusan-urusan dia untuk mendapatkan manfaat Demikian juga menolak bahaya. Wa huwa min tamamil iman. Sebenarnya Sulaiman di sini tawakal termasuk kesempurnaan iman. Ya, walamatihi dan alamat alamat dari keimanan dia. Dan disebutkan bahwa tawakal ada beberapa hal juga. Di situ yang pertama yaitu tawakal kepada Allah, maka ini suatu kewajiban. Tidak sempurna iman kecuali dengan tawakal kepada Allah. Tidak sempurna iman kita kecuali dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sebutkan dia sebagai tanda-tanda kejujuran iman seorang. Yang kedua yaitu tawakul asir. Tawakal menyadarkan hati kepada sesuatu yang tersembunyi. Kepada mayit ya atau mungkin kepada jin dan semisalnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya syirik akbar. Ya, maka ini termasuk syirik akbar mengeluarkan seorang dari dari keimanan dia. Dan bahkan orang tidak boleh mengatakan yakni tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepada Engkau. Tidak boleh. Karena tawakal tadi jujurnya penyandaran hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengatakan tawakal tu anu Allah wa Aku bertawakal pada Allah dan kepada Engkau. Berbeda dengan eh, ini lawat, eh, ini lafat. iya, ini ini wa Allah summa syaa fulan. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendak fulan, maka ini boleh. Ya ucapan dengan kehendak Allah, masya Allah, summa ini syaitan ini apa yang dia itu kehendak Allah, ya kemudian kehendak engkau. Kemudian kehendak engkau, maka ini boleh. Tetapi lafaz untuk tawakal, tawakal tuh Allah summa alaik, maka ini tidak boleh. Aku bersan ini bertawakal kepada Allah kemudian pada engkau tidak boleh. Ya, paham? Beda antara lafaz syaa dan apa? tawakal. Ini kita mengatakan ya ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian engkau yang melakukan sebab itu umpamanya maka ini boleh umpamanya terjadi kebakaran kemudian ada seorang yang dia itu bisa memadamkannya kemudian dia mengatakan ini kehendak Allah kemudian kehendakmu maka ini boleh tapi untuk tawakal tidak boleh kita mengatakan aku bertawakal pada Allah kemudian aku bertawakal pada engkau tidak boleh ya itu ini tawakal sir seperti ini, ya jenis yang kedua ini, seseorang yang dia itu bersandar kepada mayit untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya, maka ini syirik akbar. Ya tidak boleh. Karena tidaklah muncul tawakal seperti ini. Tawakal pada mayit atau pada jin umpamanya. Tidaklah muncul ini kecuali dari keyakinan yang ada pada diri dia bahwa mayit itu atau makhluk yang semisalnya itu mempunyai tasarufan sirriyan bisa untuk mengatur keadaan yang ada di alam ini dengan sembunyi-sembunyi atau dengan perasaan dia. Dia merasa bahwa mayat ini atau wali ini umpamanya dia bisa mengatur alam semesta ini. Bisa memberikan manfaat, bisa memberikan bantuan ketika dia mau tenggelam dan sebagainya. Ya, bertawakal kepada benda-benda tersebut, ya maka ini adalah termasuk syirik akbar. Baik dia itu nabi ataupun wali. Semua saya di sini demikian juga togut. Ya, maka ini semua tidak boleh. bah ini tawakal sir ini adalah tidak boleh. Kalau di pembahasan khauf sir sudah lewat, ya. Takut seseorang kepada ya ini binatang yang membahayakan umpamanya. Ya kalau khauf sir ini takut seorang kepada apa? Kepada jin ataupun setan ketika dia melewati tempat itu umpamanya, ya kemudian dia muncul pada diri dia ini kemudian rasa takut maka ini jatuh pada syirik asghar ya demikian kemudian yang ketiga bentuk tawakal asalis ya kesimpulannya adalah seseorang yang dia itu tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia ber, yang menyandarkan urusan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang makhluk itu bisa sebenarnya untuk kemudian mengurusi urusan dia tapi dengan perasaan bahwa orang itu kedudukannya lebih tinggi dari dia. Demikian juga dia dalam keadaan tunduk kepada makhluk tersebut. Untuk mendapatkan penghasilan ataupun untuk mendapatkan harta umpamanya ketika dia bekerja dengan orang ini fadano asyrik asghar. ini termasuk dari syirik asghar. ya, ini kita hanya berhati-hati seseorang menyandarkan diri kepada majikan yang baik. dengan perasaan bahwa majikan dia itu derajat yang lebih tinggi Kemudian merasa diri dia itu inhitat martabatil mutawakil andu. Merasa rendah. Orang yang menyandarkan usahanya pada majikan itu, dia merasa rendah. Ya, maka seperti ini ya untuk mendapatkan fi husul ma'ash, untuk mendapatkan penghasilan, pekerjaan, maka ini syirik asghar. Oleh karena itu kita berhati-hati seorang punya pekerja kepada majikan atau tuan istilahnya. Untuk kemudian jangan sampai ada perasaan bahwa dia itu merasa rendah kemudian majikan dia itu orang yang yang tinggi. Maka seperti ini adalah tidak boleh, termasuk yang aswad. Kenapa seperti itu? Boleh mengatakan likuwati ta'alluq qalb bihi wal itimat karena kuat penyandaran hati dia itu kepada majikan dia itu. Atau kepada orang umpamanya orang yang memberikan bantuan umpamanya kepada dia. Dia merasa orang yang rendah malahan. Merasa rendah dia. Dan merasa orang yang memberikan bantuan itu adalah orang yang tinggi. Ini menunjukkan syirik asgor. Karena kuatnya sandaran hati dia kepada makhluk tersebut. Walitimat alaih demikian juga bersandar kepadanya. Tetapi kalau kemudian tidak ada perasaan seperti ini ya, dan meyakini itu adalah sebab saja dan Allah lah adalah zat yang mampu untuk kemudian berikan rezeki, maka ini boleh. Ya demikian. Kalau kemudian tetap meyakini Allah adalah memberi manfaat dan bahaya dan tidak sampai derajat yang tadi kita sebutkan dan orang ini majikan ini maunya hanya, hanya sebagai sebab saja maka ini boleh. Kemudian yang keempat ini tawakal dalam istilah yaitu <clears throat> mewakilkan orang untuk mengurusi urusan dia yang orang itu mampu boleh. Ya, yang keempat jenis seperti ini boleh. Seperti seseorang mewakilkan orang lain untuk menyembelih ya hewan kurbannya Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan Ali bin Abi Thalib, ya maka ini boleh. Atau untuk menjaga zakat umpamanya, memerintahkan orang untuk menjaga zakat, maka ini adalah boleh, ya. kita dalam bentuk seperti ini. Ini memasrahkan orang lain untuk mengurusi urusan dia dan orang itu mampu untuk melakukan. Ya, menggantikan kedudukan dia, maka ini boleh. Kemudian juga disebutkan bahwa tawakal yang itu adalah ibadah yang mulia ini hendaknya seorang muslim juga menempuh sebab juga. Bukan berarti dengan tawakal seorang meninggalkan sebab. <clears throat> ya disebutkan di sini di Qaul Mufid dari Syekh Utsaimin Allah Ta'ala belum menyebutkan di halaman 661. Ya, ini juga hendaknya kita perhatikan Bukan seorang yang bertawakal meninggalkan sebab. Sudah menyebutkan, ya bisa ditulis. Kalau <clears throat> Buddha min amrain, tawakul, ini tawakal seperti ini, maka hendaknya meliputi dua perkara. Al-awli pertama yakuna itimat Allah, itimat dan sodikon hakikian. Bersandar niatnya hanya kepada Allah saja. Bersandar dengan jujur dan hakikat. Secara hakikat benar-benar dia bersandar kepada Allah. Jujur dan secara hakikat kenyataannya memang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berharapnya kepada Allah. Tawakal di sini hanya kepada Allah. Asan nah, yang kedua, fi'lul asbab al-ma'dun fiha harus untuk kemudian dia menempuh ini juga melakukan sebab yang diizinkan. Ya, melakukan sebab yang diizinkan. Bukan seorang pertama kemudian di dalam rumah saja, tidak bekerja atau menjalani sebab yang lain. Bertawakal dia umpamanya aku akan punya ilmu dengan duduk, tidak mau menghafal, malas-malas, Ya ingin dia menghafal Quran, ingin hafal Quran pemain, Tapi cuma hanya apa? Cuma hanya duduk tidur. Maka ini adalah sesuatu yang tercela. Jadi hendaknya melakukan sebab yang diizinkan. Ya ini. Jadi harus dua perkara ini. Kemudian disebutkan faman jala akhar i'timadi ala asbab, tapi juga barang siapa yang dia itu menyandarkannya kebanyakannya kepada sebab. Ya, jadi dia bersandar kepada sebab, sebab dan sebab saja. Meninggalkan berdoa, demikian juga mengharap pada Allah, tawakal pada Allah, kurang dalam hal ini. so tawakul, maka kurang tawakal dia itu. Kalau Allah kepada Allah. Wa yakunu qadiyan fi kifayatillah. Maka seperti ini dia telah men mencela di dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi hendaknya Jangan sampai kemudian dia bersandar dengan sebab itu terlalu berlebihan. Tidak boleh. Demikian juga sebaliknya. Ya, sebaliknya juga. Wa man jala itimatuh. Allah mulgiyan lil asbab. Barang siapa bersandar pada Allah saja dan meninggalkan sebab. Meremehkan sebab. maka tana fi hikmatillah. Maka dia telah mencela hikmat Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sebab dan yang disebabkan kan itu ya ada hukuman ini hubungan timbal balik. Ini ada ya sesuatu sebabnya apa kan itu. Jadi barang siapa yang dia itu bersandar pada Allah kemudian meninggalkan sebab maka dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu? kini Allah jalla likulli sebab Allah menjadikan segala sesuatu itu sebab. Ya demikian. <clears throat> Ungkapan yang lain mengatakan qadhu fi syariah, ini mencela syariat. Ini ini dalam permasalahan tawakal. <clears throat> Ada beberapa ya hal yang berkaitan dengan tawakal ini. Semoga oleh di Madah di <clears throat> Jadi 2 halaman 112. Dia menyebutkan Hakikat tawakal adalah halun murakabatun min mazmi umur Ya tawakal itu suatu keadaan yang terkumpul dari beberapa perkara. Ya. Ya, jadi seseorang benar-benar bisa bertawakal terkumpul situ beberapa perkara. Yang pertama, ma'rifatu bi rabb Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Ini kalau ingin bertawakal yang pertama bisa ditulis yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, darjatul saniyah isbatul fil asbab wal musabibat. Menetapkan sebab dan yang disebabkan. Ada suatu berarti ada yang menimbulkan. Kemudian banyak yang belum menyebutkan, ya kita terus sumberan saja. Ya menetapkan sebab-sebab dan yang menyebabkannya, sebab dan yang menyebabkannya. Ada rujatul salisah, rusuhul qalb. ini kokohnya hati. Orang pertama kan harus kokoh. Hatinya beberapa benar-benar yakin, benar-benar ya benar-benar dalam keadaan kokoh. Rusuhul qalbi fi maqami tauhidi, tawakul. Ini kokohnya hati, yakinnya hati di dalam tawakal tersebut. utuh Kemudian derajat yang keempat, itimad qalb ala Allah wa Banyak dari hati kepada Allah dan tenangnya, tenangi hati kepadanya. Ya, bersandar hatinya itu kepada Allah dan tenang. Tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rutatul khamisah, husnudzon billah azza wajalla. Tawakal hendaknya apa? Husnudzon juga. Berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika bertawakal, jangan kemudian ada perasaan ah tidak mungkin ini ini dan itu. Tapi naik husnudzon. Yakin bersama dengan tawakal itu dia Yakin, berharap persangkanya itu bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga derajat yang ke keenam ada derajat sadisah, istislam qalbahu Tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ada derajat sabiah atau fuid menyerahkan urusan pada Allah. Sudah. Kalau sudah bertawakal, sudah menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sudah menempuh sebab dan sebagainya, kemudian menyerahkan urusannya pada Allah. Berikutnya kita meneruskan qala rahimahullah taala macam ibadah berikutnya yaitu ar-rahbah. Wa dalilur rahbah. Beliau gabungkan di sini ini saya Muhammad bin Abdul Wahab. Wa dalilur rahbah wa rahbah wal khusyuk. Dalil rahbah. Rahbah ya itu bukan di dalam syarat Mahabbatul usul ila syekh al-mahbub. Kalau kita rohba itu harapan. hampir mirip dengan rojak, ya secara bahasa. Di sini mahabbatul usul. Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Ya, kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dia sukai. Mahabbatul usul ila syekh al-mahbub. Kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang disukai. Itu rohba. Ar-Rahbah Rahbah itu karena diartikan dengan takut juga, tapi dia lebih maknanya lebih dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan al khuf al-musmir lil harab minal makhuf. Rahbah itu adalah takut yang merupakan buah dari lari dari sesuatu yang ditakuti. Ya, jadi rahbah itu adalah buah dari lari dari sesuatu yang ditakuti. Itu. Semoga Ibnu Qayyim beliau mengatakan ar-rahbah sama ratu roja. Itu lebih mudah dipahami. Rahbah itu buahnya dari harapan. Idza raja saya talabahu. Bahwa rahbah. Idza idza apabila mengharapkan sesuatu kemudian dia mencarinya, itulah rahbah. Di rahbah itu lebih tinggi daripada harapan. Kalau dia itu harapan, ya ada pada hati dia. Kalau kemudian sampai dia berbuat, ini namanya rohbah. Nah itu. Sehingga di sini saya Semin pun menyebutkan hampir mirip. Jadi rohbah itu adalah buah dari takut. Buah dari seorang itu lari dari sesuatu yang dia takuti. Itu namanya rohbah. Ini ber, berkelanjutan dengan apa? Dengan menjauhkan diri dari sesuatu yang ditakuti. Nah itu. <clears throat> Kemudian khusyuk sendiri ini sudah berarti ya rohbah yaitu apa tadi? Mencintai untuk sampai kepada sesuatu yang dia sukai. Itu rohbah. Rohbah itu adapun dengan hak di sini rohbah maka dia itu apa? Di atasnya dari takut. Ya, buah dari rasa takut itu dengan lari dari sesuatu yang ditakuti. Sedangkan al khusyuk khusyuk ya sudah kita pahami dalam bahasa Indonesia kan. Adapun di sini bukan definisinya ini adul wa tatamun li atau matilah merendahkan diri dan ketenangan tumak ninah terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala khusyuk merendahkan diri demikian juga ketenangan tumak ninah terhadap keagungan Allah bihaizu yastalzimu liqada'ihi al-qauni wasyari dalam bentuk menyerahkan terhadap keputusan Allah baik kauni yang terjadi dalam semesta atau syar'i apa yang Allah sebutkan dalam syariatnya yaitu <clears throat> dan khusyuk ini lewat juga membahas kita khusyuk tentang khusyuk ini di dalam pembahasan sholat sebutkan kalau kita membaca di bulan Muharram itu Ibnu Hajar mengatakan beliau menyebutkan <clears throat> bab tentang masalah ini <clears throat> ini kalau kita belajar tentang ya masalah fikih, di situ ada kita musola, di situ ada pembahasan tentang masalah khusyuk ketika sholat. Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran, Wataflal mu'minun alladzina hum sholatim sholatihim Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang itu di dalam sholatnya itu khusyuk. Jadi semua di beberapa <clears throat> ya buku-buku seperti 10 salam di sini disebutkan khusyuk itu adalah khudu' khudu' di dalam hal badan, khusyuk kalau dalam badannya itu khusyuk namanya khudu. Kalau khusyuk ya, di dalam suara demikian juga pandangan yaitu merendahkan diri dan ketenangan. Secara syariat al-khudu yakunu fil qalb wa taratan yakunu fil ya mungkin balik badan kasyukur. Ya, jadi khusyuk itu dalam syari syariat merendahkan diri. Dalam hatinya demikian juga di dalam badannya dengan tenang. Ini namanya khusyuk berarti apa? Hatinya itu dalam benar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badannya tenang. Itu. Bukan orang dikatakan khusyuk kalau kemudian hat, mengatakan hatinya dalam badan tunduk pada Allah. Ya, menghadirkan hatinya ketika sholat kemudian banyak gerakannya. ah itu bukan dikatakan khusyuk. Ini khusyuk diikuti ya, diikuti hati itu dengan perbuatan. Badannya tenang ketika sholat. Ya, demikian juga memperhatikan hal-hal yang membawa kepada apa? Membawa untuk kemudian sholatnya dalam khusyuk. Menghadirkan hatinya ketika dia itu melakukan perbuatan sholat. Ya itu. Jadi secara syariat khusyuk itu adalah apa? Badannya itu dalam keadaan tenang, demikian juga hatinya itu dalam keadaan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya rahbah, rahbah dan khusyuk qalu ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu fil khairat, mereka mereka ini bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Para nabi, orang-orang soleh, ya innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba dalam keadaan rahbah tadi ya suka untuk sampai pada sesuatu yang dia cintai wa rahaban rahaban itu adalah buah dari rasa takut wa kanulana lana khusyin dan mereka kepada kami dalam keadaan khusyuk ya itu <clears throat> Kemudian kita bahas juga di dalam permasalahan ini ya tadi kita sebutkan bahwa pembahasan khusyuk ini ada di dalam pembahasan solat, hal-hal yang bisa mendukung seseorang untuk khusyuk di dalam solat, ya disebutkan di beberapa buku di sini bisa ditulis ini liihdari qalb fi di asbab minha ini diambil di taudih akam dari Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ini kalau kita ingin dalam keadaan solat itu khusyuk, karena Allah muji dalam Al-Quran, qad ablahal mu'minun Allah di fi sholatim khusyun. Ini bentuk ibadah khusyuk. Lah beruntung orang-orang yang beriman. dirinya di antara mereka itu ketika solat dalam keadaan khusyuk. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung seperti ini? Ya, ketika solat dalam keadaan khusyuk. Disebutkan di sini ada beberapa hal. Li'idharil qalb. Ya, karena ketika seorang sholat itu ingin khusyuk yang pertama kali dia harus perhatikan yaitu hati. Untuk menghadirkan hati di sholat ketika sholat ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama bisa ditulis. Ini kalau kita ingin khusyuk ketika sholat menghadirkan hati kita ketika sholat. Yang pertama al-isti'adatu billah ta'ala minasyaitonir arrojim Berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang yang terkutuk. Maka demikian, ketika kita akan membaca Al-Fatihah untuk membaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim sama ini man sahih hadis min hamzihi ya wa nafthihi wa nafthihi atau dengan ta'awud saja wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah apabila engkau akan baca Al-Qur'an maka berlindunglah berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah tadabbur qiraat salat mentadaburi ya mengetahui bacaan sholat wanwa dzikir fiha dan jenis-jenis dzikir dalamnya. Kalau kita ingin sholat kita khusyuk ya kita adanya mengetahui makna dzikir kita baca. Subhana rabbil azim, atau subhana rabbil a'la, rabbighfirli rabbighfirli. Seperti subhana rabbil a'la ketika kita sujud. Ketika sujud baca apa? Subhana rabbil a'la. Maha Allah zat yang maha tinggi. Kita meletakkan kepala kita yang ini bagian tubuh kita yang mulia Ya, di tempat yang paling rendah itu di bawah. Dalam artian keadaan paling rendah sujud. Kemudian kita mengucapkan Maha Suci Allah dan yang Maha Tinggi. Kita memahami makna seperti ini, ya kita meletakkan kepala kita ini bagian tubuh kita yang mulia ini menurut kita di bagian yang paling rendah bersujud ya dengan meletakkan tujuh bagian itu di tempat sujud kemudian apa kemudian menyebutkan tiga tadi Maha suci Allah zat yang maha tinggi. Ya, ini termasuk yang membantu untuk seorang khusyuk mengenal, mengetahui makna dari zikir yang dia baca. Demikian juga bacaan Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Fatihah, memahami benar-benar ya demikian juga ya, mengetahui yang lebih bagus lagi. Demikian juga surat-surat yang dia baca. Kemudian yang ketiga atau matilah taala menghadirkan keagungan Allah SWT Ketika surat itu benar-benar dia ini sedang berbincang-bincang dengan Allah. Padahal musolli naji mutawajihan ilaih. semua orang yang salat ini dia sedang bercakap-cakap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis hadis dibawakan oleh Munajat di bab al-hasdu 'alal khusyuk fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat, beliau sebutkan hadis-hadis masalah ini. Ya, seorang itu ketika salat hendaknya dalam keadaan e, tidak mengeraskan suara, karena dia sesungguhnya berbisik-bisik berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Arab yang keempat marifatu abil insan wa faqrihi bi halati rukuhi. Mengetahui lemahnya seseorang dan butuhnya dia ketika dia ruku. Wa sujudi ketika dia sujud li jalalillahi taala terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala wa adamati dan kebesarannya. Jadi mengetahui rendahnya dia dan butuhnya dia kepada Allah ketika rukuk dan sujud. Demikian juga yang lainnya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang butuh pada Allah, kita ini hamba yang lemah, penuh kekurangan, demikian. Yang kelima, al-khamis hasru nadarihi fi maudhi sujudi. Ini juga tadi disebutkan namanya khusyuk itu hendaknya badannya juga tenang. Dengan apa itu? Hasri nadarihi. Membatasi pandangan dia itu di tempat sujudnya di mautik sujudi tempat sujudnya walaupun ada yang berkaitan itu dhaif tapi yang paling mendukung untuk kemudian khusus adalah melihat ke bagian sujud bagian apa tempat sujud ya itu boleh kita menghadap ke depan boleh E, para ulama sebenarnya berdalil e, bahwa liwajhaka syatrul masjidil haram hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram ke depan boleh ketika sholat kita menghadap ke depan boleh yang dilarang itu menghadap ke langit maka dalam hadis sebutkan bisa-bisa ditakutkan mata dia itu buta ketika dia sholat itu menghadap ke, ke atas langit. Sebagian menyebutkan demikian. Dan hadisnya sahih. Ya, sebagian memaknakan dengan mana itu. Jadi menghadap ke arah tempat dia itu sujud. Walaupun boleh juga ke tempat depan dia, ya. Tapi tidak boleh menoleh. Ya demikian. karena pandangan itu kalau terpecah-pecah ke sana ke sini mengikuti hati, hatinya juga menjadi tidak khusyuk. Kemudian yang terakhir asadis alayatul salah bahwa yudabiul abasan tidak sholat dalam badan dia itu menahan kencing dan berak akhbasan doa yang jelek ya jangan kemudian ketika sholat dia dalam badan menahan kencing demikian juga berak atau bahwa ya bihadrati ta'am atau bahkan Ketika sedang ada makanan di depannya. Depan dia, dia lagi sangat lapar umpamanya di depannya ada makanan. Maka di sini untuk dia makan dulu. Ya, demikian. Untuk apa? Supaya khusyuk. Juga disebutkan ada juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sholat, di depan beliau ada kain ya yang melupakan beliau untuk sholat khusyuk kemudian beliau merintahkan Aisyah radhiyallahu untuk menyingkirkan itu juga ya untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa mengurangi khusyuk dari warna-warna atau baju-baju dan sebagainya. Ini. <clears throat> Ini di antara hal yang kemudian mendukung seorang untuk khusyuk. Dan jenis ini tadi rohbah demikian juga rohbah demikian juga khusyuk barang siapa memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala maka termasuk syirik termasuk syirik kalau kemudian sampai ya, keyakinan bahwa sesuatu yang dia takuti itu, yang diharapkan itu, yang dia khusyuk itu, itulah yang memberikan manfaat dan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala bisa keluar dari agama Islam. Ya itu. Ini ini pada ibadah ini hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu majma'in, ya rasa takut mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada kematian mereka pun tidak takut kalau kita baca di terjemah biografi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika ya beliau memimpin peperangan. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, ya beliau mengatakan ya jitukum min indi qaumin ya, la yakhafuna al-mauta kama takhafuna al-maut. Ya, aku datang kepada kalian dari sisi orang-orang yang tidak takut dari kematian. Ya, sebagaimana kalian takut kepada kematian. Ya, mereka orang-orang kafir takut dari kematian. Sehingga para sahabat mencari, mencari syahadah, mencari mencari mati syahid bahkan. Ya di mana ya di situ ada tempat untuk kemudian bisa mendapatkan keutamaan syahadah dicari. Dan telah lewat pembahasan ini di hadis hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Ya, tentang keutamaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ya di antara orang yang mulia adalah orang yang dia itu segera mendatangi apa panggilan jihad. Ya demikian. Dan disebutkan di sini kita baca apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> dari orang-orang yang mulia disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ya keadaan gurunya yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala disebutkan di Ibnu Saib kita memahami orang-orang yang benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa heran. Ya, terhadap pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita jauh untuk kemudian sampai kepada derajat mereka ini. dan juga lima puluh empat di sini <clears throat> ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ya beliau mengatakan mai maisnau ada ibi apa yang musuh-musuhku melakukan kepadaku Ana jannati wa bustani fi sadri sungguhnya kebunku dan tamanku di dalam hatiku. In ruhtu Faya ma'i. Kalau aku pergi maka dia selalu bersamaku. Ya demikian. Seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mereka itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surganya, tamannya itu dalam hatinya. Kalau dia pergi, maka surganya itu bersama dengan dia. Ya. La tufarikoni, tidak dia berpisah denganku. Inna khabsi Kulwatan sungguhnya aku di penjara itu adalah aku keluar beribadah kepada Allah menyendiri beribadah. Kalau di penjara dia merasa bahwa dia ini dalam keadaan beribadah kepada Allah dengan berzikir menyendiri tidak dilihat orang. Wa qatl syahadah. Kalau aku dibunuh, aku mati syahid. Wa ikhraji min baladi siyahah. Kalau aku dikeluarkan dari negeriku, diasingkan, itu termasuk siyahah. Ya termasuk tamasyaku. Aku bertamasya. Ya apa yang mau dilakukan musuh? Karena surganya itu ada di hati dia. Kalau dia di penjara, dia sedang beribadah kepada Allah. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibunuh mati syahid. Kalau dikeluarkan dari negerinya tamasya. Kalau diasingkan. Demikian juga qala fi mahbasi qal'ah. Ya Ibnu Qayyim beliau mengatakan tentang gurunya ini. Ya, ini Ibnu Taimiyah dia mengatakan ketika di penjara di Qal'ah, di penjara juga yang Syekh Albani pernah dipenjara di Kolah ini penjara yang ada di Damaskus sekitar itu. Kalau budil tu mil'u hadhihi qa'ah dahaban. Kalau aku mengerahkan sepenuh ya tempat ini emas. Kalau tempat ini diganti dengan emas penjara itu. Ma adalah ini syukru hadhihi nikmah tidak akan menandingi syukurku terhadap nikmat ini. Demikian juga Fisat fi fi di beliau mengatakan yang sujud. Ini menukai menyebutkan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ketika mendapatkan ujian-ujian seperti ini, ya, dalam wanita bersyukur pada Allah. Aku sering mendengar guruku ketika dia sujud mengatakan ketika dia di penjara, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Malah mengatakan itu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat kepada Engkau dan selalu mensyukuri nikmatmu dan perbaiki ibadahku. Ya ini. Kemudian juga Ibnu Qayyim belum mengatakan ya Ali Allah ma raaitu ahadan atyabu Aisyah. Allah mengetahui. Aku tidak pernah melihat seorang lebih bagus kehidupannya minhu darinya, ini dari gurunya Ibnu Taimiyah. Wa qawahum qalban paling kuat di antara manusia hatinya. Lalu nadratan naim ala wajhi. Terbesit pandangan yang senang di wajahnya ini tampak di wajahnya itu ya terbesit wajah kenikmatan. Nadratan naim padahal dia di penjara. Wa kunna idastadda bina al-khauf. Kami kalau sangat takut sedang dalam badan sangat takut ini. Ya, dapat ancaman ini dan itu. Wa saat minad dunun demikian juga sedang berprasangka jelek. Jangan-jangan jangan-jangan. Kalau keadaannya sangat ya ini berat umpamanya ya di musuhi orang ataupun dalam badan mendapatkan ujian yang berat Ya, demikian juga prasangka itu kadang muncul suudon kan itu. Wadaqat binal art. Bumi itu seakan-akan sempit. Ya. Atainahu kami mendatangi dia. Nah, demikian. Ibnu Qayyim ini yang kita ketahui beliau di buku-bukunya itu bagaimana beliau menorehkan kata-kata yang bagus tentang masalah ya tentang masalah rohbah, khauf dan sebagainya. Beliau sendiri masih seperti ini kedudukannya. Ya, jadi dia mengatakan kalau kami dalam keadaan sulit, kami mendatangi dia. Pama huwa ila antarahu, antarahu. Tidaklah kecuali dengan sekedar kami melihat dia. Wa nasma' kalamahu kita kami mendengar ucapan dia. Nah, ini ketika berat mendatangi gurunya. Dengan sekedar kami melihat dia, mendengar ucapannya, bayadhab yadhhab dzalika kullu. Wa yadhhab dzalika kullu. Maka pergi itu semua. Semua kesulitan itu, suudzon dan sebagainya itu pergi ya wayang qalib istirahan maka berubah menjadi ke insyirah menjadi lapang wakuah demikian juga kekuatan wayakinan dan yakin nah itu sampai demikian beri kalau sedang dalam keadaan sulit datangi gurunya tampak di gurunya itu apa terbersit wajah orang yang mendapatkan kenikmatan nadratan naim talu nadratan naim ala wajhi dengan kami sekedar mendengar ucapannya melihat dia maka berubah kesulitan itu menjadi kelapangan demikian kekuatan, demikian juga yakin. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Qayyim, "Fa subhana man asyhada ibaduhu jannatahu qabla liqahi." Maha suci zat yang telah menyaksikan hambanya surganya. Ini maha suci Allah SWT yang sudah memper, mempersaksikan untuk hambanya itu surganya sebelum bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah tapi orang ini seakan-akan sudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa futiha lahum abwabuha dan dibukakan untuk orang-orang ini pintu-pintunya bidaril amal di negeri amalan. Jadi dunia. Ya, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah ya mempersaksikan sebagian hamba-hambanya itu mendapatkan surganya di dunia ini sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini sebagian apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Insya demikian tambah jam buku